Buletin At-Tauhid yang terbit di kota Yogyakarta dan didistribusikan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, kita pada malam hari ini akan e, berbicara mengenai satu permalah, permasalahan yang boleh jadi kita anggap sebagai permasalahan yang biasa, permasalahan yang setiap orang setiap hari bahkan ya, saya kira setiap hari melakukannya entah dia seorang muslim, entah dia seorang uh, eh, non muslim, entah dia orang lelaki, entah dia orang perempuan, entah dia orang yang sudah dewasa ataupun dia masih anak-anak dan bahkan eh, dia yang masih bayi ataupun dia yang sudah lanjut usia maka eh, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat akrab pada diri mereka semuanya dan bahkan pada mereka yang telah meninggal sekalipun namun yang membedakan antara kita kaum muslimin dan mereka bahwa e, masalah ini bisa mendatangkan, bisa menjadikan sebab datangnya pahala kepada diri mereka. Ya, dengan sebab melakukan perkara ini e, diiringi dengan mencontoh beritibak kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini memang merupakan satu di antara bentuk ya kesempurnaan agama Islam ya bentuk kesempurnaan agama Islam di mana Islam mengurus masalah ini masalah apakah itu yaitu masalah mandi ya masalah mandi kita katakan bahwa ini merupakan satu di antara kesempurnaan agama Islam kenapa karena di antaranya adalah eh, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau suatu ketika ditanya oleh orang Yahudi dalam permasalahan yang lebih uh, lebih sepele dari masalah ini. Yaitu masalah masuk ke WC, ya adab masuk ke WC, tata cara masuk ke WC. Di mana orang Yahudi tadi mengatakan qad allamakum nabiyyukum kullasyai' hatta al-qira'ah. Wahai Salman, benarkah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai eh, adab masuk ke WC? Maka Salman ketika itu kemudian menjawab ajal. Iya, benar sekali. Kemudian Salman menggambarkan tentang kesempurnaan agama Islam ini dengan satu di antaranya adalah bagaimana tata cara ataupun adab masuk ke WC. Maka beliau kemudian menyebutkan lakot nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin au baulin. Kami dilarang menghadap ke kiblat pada saat buang air kecil ataupun buang air besar. Wa an nastanjiya bil yamin dan kami dilarang beristinja ya, cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wa annastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Dan kami dilarang untuk beristinja, bercebok dengan menggunakan batu yang jumlahnya kurang dari tiga. Au annastanjiya bi min awrausin. Dan kami pun dilarang untuk cebok dengan menggunakan kotoran binatang ataupun menggunakan tulang belulang. Ya, ini penggambaran yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tatkala ditanya oleh salah seorang Yahudi. Ya ingin menggambarkan tentang kesempurnaan agama Islam kepada kita sampai sampai bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika seseorang hendak buang hajat e, ke WC. Nah, maka tentunya pula Islam pun mengajarkan kepada kita tentang masalah yang lebih besar daripada itu, yaitu masalah mandi. Ya, masalah mandi. Nah, bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azan ya Allah wa iyyakum jami'an maka hendaknya pula kita mempelajari bagaimana cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kapan kita harus mandi serta kapan kita dianjurkan untuk mandi. Dan bagaimana kaifiah ya tata cara mandi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya kita semua di dalam melakukan perkara yang uh, sebetulnya pada dasarnya adalah perkara duniawiyah, perkara adah, ya, kebiasaan yaitu berupa mandi ini akan bisa mendatangkan pahala bagi diri kita semuanya. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masuk pada definisi mandi, ya definisi mandi. Ya, mandi secara bahasa yaitu takmimul ma' alal badan, yaitu me apa namanya membersihkan badan dengan cara mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, ya. Mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Ya, ini mandi. Nah, kemudian mandi secara istilah itu seperti apa? Ya, sebagian para ulama memberikan definisi bahwa mandi secara istilah ataupun secara terminologi adalah isti'malu ma'in tohurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhid ta'budi lillahi subhanah Maknanya adalah meratakan air yang suci ke seluruh tubuh, ya ke seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan sifat-sifat yang telah ditentukan di dalam agama. Sebagai bentuk ya ta'abbud yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mandi yang uh, dikategorikan sebagai mandi ibadah. Ya, mandi yang bernilai ibadah. Maka keluar dari definisi ini kalau tidak diniatkan untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah, berarti mandinya tidak akan mendatangkan pahala. Ya mandinya hanya sekedar akan mendatangkan rasa seger. Ya, ke, apa kemudian tubuh yang bersih yang tidak berbau eh, tidak enak. Ya, itu yang didapatkan tatkala mandi itu tidak diniatkan dalam rangka untuk taabud, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah oleh karena itu supaya mandi itu akan mendatangkan pahala bagi kita semuanya ya hendaknya mandi-mandi tersebut ya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita itu diwajibkan untuk mandi ya? Kapan kita diwajibkan untuk mandi? Yang pertama, kita diwajibkan untuk mandi yaitu tatkala keluar air mani, ya, tatkala keluar air mani. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya tentang air mani ini kapan air mani itu akan menyebabkan bagi orang yang mengeluarkannya harus mandi. Yaitu manakala orang yang mengeluarkannya dalam keadaan yakdoh, dalam keadaan terbangun, maka dipersyaratkan bahwa keluarnya air mani itu dengan memancar. Ya, dengan ad yaitu dengan memancar. Adapun kalau seseorang yang dalam keadaan yakdoh, namun keluar air maninya tidak dengan memancar, maka tidak mengharuskan bagi dirinya untuk mandi. Karena boleh jadi orang yang mengeluarkan mani eh, dalam keadaan yakdoh, dalam keadaan terbangun, namun tidak memancar ini boleh jadi mengeluarkannya ya karena seseorang tadi orang yang sedang sakit ataupun karena sangat kedinginan ya sehingga keluarlah air mani maka air mani yang keluar pada seseorang yang dalam keadaan yakdoh dalam keadaan terjaga namun tidak disertai dengan ad eh, dengan eh, memancar maka tidak mengharuskan bagi dirinya untuk mandi. Ya inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ash-Shawqani di dalam kitab beliau Nailul Autor juz ke 1 halaman 275. Nah, adapun dalam keadaan e, seseorang itu tidur, ya, adapun ketika seseorang itu dalam keadaan tidur dan ternyata dia mendapatkan air ya, mendapatkan air yaitu air mani ya, pada celananya ataupun pada pakaiannya meskipun tidak diiringi dengan dafa meskipun tidak diiringi dengan rasa lezat rasa nikmat maka dirinya berkewajiban untuk mandi ya hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW Eh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maka Rasulullah mengatakan innamal ma'u minal ma' ya innamal ma'u minal ma' yang namanya alma ya hanya saja alma ma yang pertama ini maknanya adalah mani hanya saja mani itu uh, afan Mak yang pertama adalah mak untuk mandi yaitu mak air. Inamal ma'u hanya saja mak yang pertama yaitu air yang digunakan oleh seseorang untuk bertoharoh itu minal mak ya disebabkan karena adanya mak yaitu karena adanya mani. Ya, selagi ini dalam keadaan seseorang itu tertidur tidak dipersyaratkan adanya uh, ad-dafa' adanya ad-dafa' itu adanya uh, memancar yang dalam sabda Rasulullah yang lain dikatakan ya, itu riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani idza fadhhtal ma'a faghtasil apabila seseorang itu mengeluarkan air mani dengan memancar maka mandilah ia ya, hendaknya dia mandi Atau dengan sabda Rasulullah yang lain dalam hadis yang riwayatnya Hasan dihasankan oleh Albani dalam kitab dia itu Irwaul Ghalil dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim idza khadaftal ma'a faghtasil minal janabati apabila uh, seseorang itu mengeluarkan mani dengan memancar maka mandilah karena ini merupakan Eh, junub. Ya, mandilah itu dengan mandi janabah ya karena seseorang tadi dianggap telah junub. Fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Namun kalau kemudian air tersebut keluar dengan tidak memancar maka tidak perlu mandi ya, tidak perlu mandi. Ya ini eh, dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan keluarnya air mani. Itu kapan air mani itu keluar dalam keadaan yakdoh, dalam keadaan seorang itu terbangun, tersadar, ya, tidak dalam keadaan tidur, maka dipersyaratkan keluarnya air mani tadi dengan ad-dafa' yaitu dengan memancar. Namun ketika air mani tadi keluar dari seseorang yang sedang tidur, tidak dipersyaratkan harus memancar. Boleh memancar, boleh tidak memancar. Boleh diiringi dengan rasa lezat ataupun tidak diiringi dengan rasa yang lezat. Hal ini semakna dengan uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Satu ketika Ummu Salamah ibunda kaum mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Ummu Sulaim dia berkata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu ya untuk menyampaikan perkara kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idah tamalat ya, idah talamat Apakah seorang perempuan itu wajib mandi manakala dia bermimpi? Maka rasulullah mengatakan, "Na'am, iya." Idza ra'atil ma'a, kalau dia mendapati adanya air, yaitu mendapati adanya air mani. Maka jelaslah bagi kita kapan seseorang yang mengeluarkan air mani itu harus mandi dan kapan diperkenankan untuk tidak mandi. Eh, telah jelas bagi kita yaitu manakala keluar air maninya itu dari seseorang yang terjaga tidak dalam keadaan tidur maka dipersyaratkan adanya ad ya adanya ad yaitu memancar diiringi dengan kelezatan ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim tadi. Nah, bagi orang yang dalam keadaan tidur maka tidak dipersyaratkan adanya memancar ataupun kelezatan. Yang penting manakala seorang tidur itu bangun. Dia mendapatkan pada celananya mungkin ataupun pada sarungnya mungkin, pada roknya mungkin ada gambar pulau entah pulau Kalimantan, pulau Bali ataupun pulau yang lainnya. Eh, artinya itu adalah basahnya air mani maka seseorang itu wajib untuk mandi ya wajib untuk mandi Kemudian yang kedua yaitu masuknya mohon maaf ya masuknya kepala zakar kepala zakar seorang pria pada kemaluan seorang wanita atau yang di dalam e, istilah sering dikatakan dengan penetrasi. Ya, seorang yang baru sekedar melakukan penetrasi, meskipun tidak mengeluarkan mani, maka dirinya wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Artinya seseorang yang memang dengan sengaja dan sudah berusaha untuk melakukan hubungan suami istri maka dirinya wajib mandi meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika seseorang duduk di antara empat anggota tubuh wanita, yaitu menindihnya di atas e, wanita tersebut, kemudian dirinya berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan eh, hubungan suami istri, ya dia memang sudah berusaha untuk melakukan hubungan suami istri, maka wajib atas dirinya untuk mandi meskipun ya meskipun belum inzal, meskipun belum mengeluarkan air mani. Ya. Oleh karena itu, ya bagi para suami sekalian, ya tatkala seseorang, tatkala Anda sudah berada di atas istri Anda, ya tidak memakai khail, tidak memakai eh, penghalang, ya semisal Anda masih pakai celana, sarung ataupun yang lainnya dan sudah bertemu dalam sebagian riwayat dikatakan eh, idat stama al khitani, ya, manakala telah bertemu dua khitan, yaitu maksudnya adalah Eh, kepala dakar seorang lelaki dan uh, ujung apa namanya uh, ujung jengger seorang kemaluan uh, seorang kemaluan seorang perempuan maka dirinya sudah wajib untuk mandi meskipun lam yunzil belum mengeluarkan mani. Di pada kemolon seorang perempuan kan ada e, satu benda laksana e, jengger yang dimiliki oleh ayam jantan. Ya, maka kalau zakar kepala zakar sudah menyentuh itu maka wajib untuk mandi. Kemudian yang ketiga yang mengharuskan seseorang untuk mandi adalah masuk Islamnya seorang yang dulunya kafir ataupun yang dulunya pernah murtad. Ya, maka seseorang yang baru masuk Islam diwajibkan ya untuk mandi. Dari Qais bin Asim dia mengatakan annahu aslama bahwasanya dirinya masuk ke dalam agama Islam النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam أن bima'in بماء وسدر Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dirinya untuk mandi dengan menggunakan air dan daun bidara. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan hadis ini pun dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat meninggal itu tatkala seseorang meninggal dunia memang dirinya tidak bisa mandi akan tetapi orang yang hidup wajib memandikannya ya orang yang masih hidup wajib untuk memandikannya Bahkan seandainya ada uh, keluarga muslim dan anggota keluarganya itu masih kafir, dirinya tetap dianjurkan untuk memandikannya. Meskipun tidak wajib sebetulnya bagi keluarga muslim tadi untuk memandikan ya orang uh, kafir tersebut. Ya, hal ini suatu ketika tatkala Ali bin Abi Thalib memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk e, memberitahukan kepada Rasulullah tentang meninggalnya ayahandanya yaitu Abu Talib maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali agar mengurus jenazahnya dan setelah usai maka Rasulullah memerintahkan ya untuk mandi ya memerintahkan kepada Ali untuk mandi Ya, hal ini sebagaimana yang didasarkan kepada hadis beberapa hadis diantaranya adalah tatkala uh, putri beliau yaitu Zainab meninggal maka beliau Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan ketika itu ya untuk memandikan Zainab. Ya, agar memandikannya dengan beberapa kali memandikan dalam artian mengulang beberapa kali. Kata Rasulullah boleh e, tiga kali, boleh lima kali sesuai dengan menurut pendapat kalian. Ya. Apakah sudah perlu untuk menambah ataukah tidak perlu untuk menambah dari yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau boleh tiga kali boleh, lima kali boleh, tujuh kali boleh. Ya. Kemudian Kapan juga seseorang itu diwajibkan untuk untuk mandi yaitu manakala seorang perempuan usai ataupun telah berhenti ya darah haidnya ataupun telah berhenti darah nifasnya. Ya, ketika sudah putus darah haid dan darah nifasnya bagi seorang perempuan wajib untuk mandi. Dari Abu Khubaysh beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini ya, afan dari Fatimah binti Abu Hubesh. Ida akbalatil haidatu fad'is salata wa ida adbarat faghtasil wa salli. Jika engkau mengalami haid, ya, apabila haid itu datang menemui dirimu, maka tinggalkanlah sholat. Ya, orang yang sedang haid maka tidak boleh melakukan sholat. Dan jika haid telah berhenti maka mandilah dan kerjakanlah sholat kembali ya, dan kerjakanlah sholat kembali. Ya, ini beberapa uh, kewajiban untuk mandi bagi seseorang yang dirinya ada mengalami salah satu dari beberapa hal yang telah kita sebutkan di muka tadi. Nah, kemudian ada kewajiban mandi yang lain tapi ini diperselisihkan. Ya, jumhur ulama mengatakan eh, mandi ini adalah mandi sunnah muakkadah. Namun sebagian mengatakan bahwasanya mandi yang akan saya sebutkan ini adalah sebuah kewajiban. Yaitu apa? Mandi pada hari Jumat mandi pada hari Jumat. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Ya, ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu merupakan kewajiban atas setiap orang yang sudah baligh. Ya, atas setiap orang yang sudah balik. Dan dengan ada beberapa redaksi yang lain e, tentang mandi pada hari Jumat ini. Nah, lafat yang ada pada hadis ini dengan tegas mengatakan wajibun, ya, wajibun. Oleh karena itu sebagian para ulama menganggap bahwa mandi Eh, yaumul jum'ah pada hari Jumat itu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian bagaimanakah tata cara seseorang untuk mandi? Ya, tata cara seseorang untuk mandi ataupun mungkin sebelum itu perlu kita ingatkan apa saja rukun mandi, apa saja rukun mandi. Rukun mandi yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Ya. Dan niat ini merupakan rukun dari semua ibadah yang ada. Ya, merupakan rukun dari semua ibadah yang ada. Yang dengan niat inilah seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amal itu di lakukan diiringi dengan niat. Dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Kalau seseorang niat mandi dalam rangka untuk ta'abbud beribadah kepada Allah, maka dirinya akan yusabu diberikan pahala. Namun kalau niat mandinya hanya untuk berseger-seger saja, maka tentunya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rukun daripada mandi adalah takmimul ma, ya, takmimul ma alal badan, yaitu meratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian bagaimanakah tata cara mandi? Ya, bagaimanakah tata cara mandi yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Maka dalam hal ini ada dua tata cara mandi. Ada dua tata cara mandi. Yang pertama adalah tata cara mandi yang minimal. Minimalnya seseorang itu mandi janabah seperti apa? Maka minimalnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu yang merupakan rukun mandi. Niat meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya ketika seseorang ingin mandi janabah dan kemudian e, dirinya sudah niat, yang pertama sudah niat, dan yang kedua misalnya dia nyemplung ke sungai sehingga seluruh air itu merata pada badannya maka sudah sah. Ya dirinya sudah sah mendapatkan pahala dan e, gugurlah kewajiban dirinya untuk mandi ya, dengan kewajiban-kewajiban yang menyebabkan dia harus mandi yang dimiliki oleh dirinya. Entah mungkin junub, entah mungkin kalau seorang perempuan berhenti haid, berhenti nifas ataupun yang lainnya maka sudah sah mandinya. Karena sudah niat dan kemudian meratakan air ke seluruh badan. Dia niat mandi nyemplung ke sungai, maka selesailah mandinya. Ini mandi yang minimalis ya, mandi yang minimalis. Nah, Kemudian di sana ada mandi yang lebih sempurna, mandi yang lebih ideal. Itu mandi disertai dengan menjalankan sunnah sunnah mandi. Ya, mandi diiringi dengan menjalankan sunnah sunnah mandi. Jadi selain dirinya mendapatkan pahala karena mandinya, maka dia juga juga mendapatkan pahala karena beritibak kepada Rasulullah eh, dalam masalah bagaimana Eh, Rasulullah melakukan mandi diiringi dengan sunnah-sunnahnya. Maka berarti dirinya mendapatkan ya pahala karena itibaknya kepada Rasulullah dan mendapatkan pahala karena mandinya sendiri. Nah, seperti apakah mandi yang ideal, mandi yang sempurna? Yang pertama adalah tadi niat jelas ya. Niat ini tidak boleh tertinggal. Dan yang kedua kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Ya, ngambil air dengan gayung. Ataupun kalau tidak eh, dengan gayung, semisal kita mencuci tangan kita di bawah keran misalnya. Kita cuci telapak tangan kita sebanyak tiga kali. Nah, kalau kemudian kita sudah mencuci tangan eh, telapak tangan kita tiga kali, maka kita kemudian mengambil air dengan tangan kita dengan tangan kanan kita kita tuangkan ke kemaluan kita dan kita bersihkan kemaluan kita dengan menggunakan tangan kiri kita yang menuangkan tangan kanan kemudian tangan kiri yang dipakai untuk membersihkan ya kemaluan kita kemudian yang ke empat setelah kita mencuci kemaluan kita kemudian kita diperintahkan untuk berwudu dan wudhu yang kita lakukan adalah sebagaimana wudhu ahli sholat. Sebagaimana wudhunya kita pada saat hendak melakukan sholat. Persis, bukan uh, maka ini tidak bisa ditafsirkan oh maksud daripada wudhu itu maksudnya adalah mencuci. Namun tidak demikian. Dengan tegas kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau menggambarkan tentang bagaimana mandinya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan summa yatawaddau wudu ahli shalah. Maka Rasulullah SAW kemudian berwudu ya sebagaimana wudu beliau untuk melakukan sholat. ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita ambil air dengan uh, tangan kita dan kemudian kita sela-sela pangkal rambut kita sampai rata. Ya, kita sebelum kita mengguyurkan air ke kepala, maka kita ambil air dengan tangan kita dan kemudian kita eh, sela-sela eh, dengan jari jemari kita ke pangkal rambut-rambut kita semuanya sampai rata. Dan bahkan dalam hal ini ada sebagian ulama yang menjelaskan seingat saya adalah Syekh Saleh bin saimin rahimahullah taala ketika kita menyela-nyela ke pangkal rambut kita sambil kita pijit-pijit. Supaya apa? Supaya lebih merata, supaya bisa lebih sampai kepada pangkal rambut kita yang sesungguhnya. Dan ini ternyata ada ada faedahnya. Orang yang sehabis melakukan hubungan suami istri atau seseorang yang habis mimpi basah, maka dia akan mengalami kecapean. Dia akan mengalami kecapean, letih. Nah, maka faedah di antara faidah dari seseorang yang dia menyalanya nyala ya menggosok-gosok pangkal rambutnya, dia akan mendapatkan kesegaran. Ya, dia akan mendapatkan kesegaran yang lebih ketimbang kalau dirinya tidak menggosok-gosok eh, pangkal rambutnya terlebih dahulu sebelum mengguyurkan air ke kepalanya. Kemudian yang keenam adalah membasuh kepala tiga kali. Ya, Kita guyur kepala kita dengan uh, air sebanyak tiga kali. Nah setelah itu baru kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh dimulai dengan anggota tubuh kita yang bagian kanan ya Mengu, e, memulai dengan anggota tubuh kita yang bagian kanan. Setelah itu bagian kiri dan berarti sudah cukup ya berarti sudah cukup dan terakhir kemudian mencuci kedua kakinya, ya mencuci kedua kakinya. Ya inilah gambaran bagaimana mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan juga disampaikan oleh e, Ibunda Maimunah tentang bagaimana cara mandi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian di sana ada hal yang juga mungkin perlu untuk kita bahas pada kesempatan membahas masalah mandi ini. Bagaimanakah seseorang perempuan yang dirinya menggelung rambutnya, ya, yang dirinya menggelung rambutnya. Apakah perlu untuk mengurai, membuka gelung rambutnya ketika mandi janabah ataukah tidak? Ya, ataukah tidak? Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan ya berdasarkan Eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagi seseorang yang mandi janabahnya ya orang yang mandi janabah itu orang yang uh, mandi junubnya itu semata-mata karena usai melakukan hubungan suami istri atau karena uh, mimpi basah maka tidak perlu membuka ikatan rambutnya. Tidak wajib, tidak harus ya membuka ikatan rambutnya. Berbeda keadaannya dengan orang yang mandi karena usai dari haidnya ataupun karena usai dari nifasnya, maka dirinya ya berkewajiban untuk mengurai rambutnya, ya berkewajiban untuk mengurai rambutnya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana cara mandinya orang yang sedang haid atau oh, cara mandinya orang yang usai haid. Maka Rasulullah mengatakan takhudu ihdakunna ma'aha wasidrataha fatatahhar. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian para perempuan yang mengambil air dan daun bidaranya, ya, mengambil air dan daun bidara dan kemudian bersucilah dengan menggunakan air dan daun bidara tersebut. Ataupun ya didahului dengan perwudu fatuh sinul eh, fatuh sinut tuhuro dan kemudian sempurnakanlah di dalam perwudu thumma tasubbu ala ra'siha uh, fatadal lukuhu dalkan syadidan maka kemudian hendaknya dia menguyurkan air ke kepalanya diiringi dengan uh, menggosok-gosok kepalanya dengan sungguh-sungguh ya menggosok-gosok kepalanya dengan sungguh-sungguh hatta tablugha syu'una ra'siha sampai kemudian air itu menyentuh ke pangkal rambutnya Summa tasubbu 'alaihal ma' dan setelah itu maka baru kemudian ya guyurlah dengan air. Guyurlah dengan air. Summa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha dan kemudian ambillah kapas ya, untuk menyeka mohon maaf ya kemaluan kalian tersebut dan lihatlah apakah sudah bersih Fakolat Asma maka Asma pun bertanya kepada ibunda Aisyah, kaifa tatoharu biha bagaimana ya, cara untuk melihat apakah sudah bersih ataukah belum? E, setelah dia mandi tersebut, pakola maka ibunda Aisyah mengatakan Subhanallah, maksudnya Allah tatohirina biha. Ya, bersucilah dengan menggunakan ataupun ceklah dengan menggunakan kapas tersebut. Fakolat Aisyah maka ibunda Aisyah pun mengatakan ke anda tuhfi dalika sepertinya anda lupa ya e, akan hal ini maksudnya maka ina asar dam maka ikutilah ya asar bekas keluarnya darah ya artinya seorang perempuan yang usai haid setelah dirinya mencuci kemaluannya maka kemudian diperintahkan untuk menyekah Ya, setelah kering maka diperintahkan untuk melihat apakah masih ada darah haid yang mengalir ataukah tidak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi berarti memang sudah suci dari haidnya. Akan tapi kalau ternyata masih ada darah berarti dia belum selesai dari haidnya. Wasa alathu an husnul janabah. Kemudian Ya Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mandi junub. Ya tentang bagaimana mandi junub. Maka Rasul mengatakan tak hudu ma'an fatoh fatatohar. Ya ambillah air dan kemudian bersucilah. Fatuh sinut tuhuro dan kemudian sempurnakanlah wuduknya. Autub lihut tuhuro ya, ataupun bersungguh-sungguhlah di dalam berwuduk. Summa tasubbu ala roksiha Eh, fatat lukuhu hatta tablugha syu'una ra'siha tsumma tufidu 'alaiha ma Kemudian siramkanlah air sampai menyentuh pangkal rambutnya kemudian guyurlah dengan menggunakan eh, air tersebut. Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW membedakan antara seseorang yang mandi karena usai haid dan nifas dan seorang yang mandi janabah orang yang dirinya usai dari haidnya atau nifasnya maka diperintahkan untuk mendaleknya yaitu menggosok-gosoknya dengan sungguh-sungguh dan menggosok dengan sungguh-sungguh ini tentunya tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara mengurai melepas gelungnya nah adapun untuk orang yang mandi junub maka hanya diperintahkan untuk mengguyurkan air yang penting airnya sudah mencapai ke pangkal rambutnya. Tidak harus membasahi seluruh rambutnya. ada kan e, di bagian rambut yang digenung tadi masih ada yang belum terbasahi air, maka tidak mengapa. Ya, di antara para ulama kemudian menjelaskan ya. Kenapa Rasulullah SAW membedakan bagaimana cara mandinya orang yang usai haid nifas dan orang yang uh, habis melakukan hubungan suami istri ataupun orang yang mimpi. Ya, karena bahwa orang yang haid itu daurnya kan satu bulan sekali. Ya, satu bulan sekali. Sehingga seandainya di dalam mandinya itu pun diperintahkan untuk ya sesungguh ya lebih bersungguh-sungguh sebagaimana yang kita jelaskan tadi tidak akan memberatkan bagi dirinya. Ya, cuma sebulan sekali. Berbeda dengan orang yang mandi junub. Ya, berbeda dengan orang yang mandi junub yang boleh jadi dirinya melakukannya uh, lebih sering. Ya apalagi mohon maaf seperti manten baru mungkin uh, tiap hari. Ya mungkin tiap hari. Dan bahkan mungkin dalam satu hari mengulang-ulang. Dan seandainya mengulangnya dia mandi, maka tentunya akan sangat banyak dia harus mandi. Dan oleh karenanya kalau orang yang junub ini mandinya harus membuka gelung, maka ini katanya ada masyakoh, ya akan mengakibatkan adanya masyakoh rasa berat bagi para perempuan. Ya, tidak bagi lagi kalau laki sih rata-rata rambutnya mestinya pendek, maka e, tentunya sama saja baik dia e, mandi junub ataukah apalagi seorang laki tidak ada mandi haid. Ya, maka dia bagi laki mungkin ringan akan tapi bagi perempuan eh, satu hal yang sangat berat seandainya mandinya mandi junubnya harus mengurai Eh, gelungnya ataupun ikatan rambutnya. Kemudian berikutnya ada beberapa keadaan yang seseorang itu dianjurkan untuk mandi. Ya, yang pertama masalah mandi Jumat tadi sudah kita bahas, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Ya, bagi yang mengatakan sunnah berarti yang pertama kali kita sebutkan ya kapan seorang itu diperintahkan mandi, dianjurkan untuk mandi pada saat hendak melakukan ibadah Jum'ah. Yang kedua saat hari raya, ya saat hari raya. Ya tatkala e, kita memasuki hari raya, maka kita dianjurkan untuk mandi, ya dianjurkan untuk mandi. Imam Bayhaki meriwayatkan dari jalan Syafi'i dari Zaidan, eh, Zadan dia mengatakan Sa'ala rojulun aliyan Bertanyalah seseorang kepada Ali bin Abi Thalib Anil ghusl tentang mandi eh, Maka ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi Maka Ali mengatakan Ightasil yaumin syita. Mandilah tiap hari kalau anda mau Jadi di lingkungan orang Arab tidak sebagaimana di lingkungan kita. Ya, di tempat kita mandi itu sehari bisa dua kali, bahkan mungkin tiga kali. Ya, yang wajar, yang sering diajarkan di sekolah sehari mandi dua kali. Namun di Arab tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ada orang yang mandi dua hari sekali, tiga hari sekali. Sehingga Ali mengatakan ya kalau anda mau mau mandi eh, setiap hari silahkan, boleh-boleh saja. Maka kemudian orang tadi mengatakan, lah bukan itu yang aku maksud wahai Ali. Itu al-ghuslu ladhi huwal al-ghuslu. Itu mandi yang memang kita itu diperintahkan untuk mandi. Maka beliau mengatakan, ya, yaumul jum'ah. Yaitu mandi pada hari Jumat. Wa yaumu arafah, mandi pada hari arafah. Wa yaumun dan mandi pada hari nakhar, yaitu idul kurban. Wa yaumul fitri dan mandi pada hari raya idul fitri. Nah, ini mandi yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan itu pada saat kita uh, akan menunaikan sholat idul fitri ataupun idul adha. Yang ketiga saat kita hendak ikhram, ya baik ikhramnya dalam rangka untuk e, menunaikan ibadah haji ataupun ikhramnya dalam rangka untuk e, melakukan ibadah umroh. Dari Zaid bin Sabit yang mengatakan annahu ra'a an Nabiya sallallahu tajarrada li ahlihi wa ghtasala. Ya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pakaian beliau yang dijahit lalu beliau pun mandi yaitu mandi untuk melakukan ihram baik ihramnya ihram untuk haji ataupun ihramnya untuk uh, eh, umroh. Kapan pula seseorang dianjurkan untuk mandi itu setelah memandikan mayat ya setelah memandikan mayat. Man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaknya dia pun ikut e, mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya yaitu ingin mengulang jima. Ya, ingin mengulang jima. Itu seseorang yang eh, mohon maaf ya berkumpul dengan pasangannya dan kemudian ingin mengulangi eh, jima kembali maka ada sunnah ya dianjurkan untuk mandi dianjurkan untuk mandi dan minimalnya ya, minimalnya dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu kalau misal mau mandi berat maka boleh kemudian e, dirinya cukup dengan berwudu terlebih dahulu sebelum mengulang hubungan suami istri. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Rafiq, beliau ya, Abu Rafiq menceritakan Rasulullah SAW dalam satu malam itu menggilir beberapa istrinya, ya menggilir beberapa istrinya. Maka kemudian Abu Rafiq mengatakan ya yaghtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Rasulullah SAW senantiasa mandi seusai e, mengunjungi salah satu istrinya dan kemudian juga mengunjungi istri yang lainnya maka mandi lagi. Sehingga beliau Abu Rafiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Tidakkah engkau mandi satu kali saja? Tidakkah engkau cukup mandi satu kali saja? Maka beliau kemudian Rasulullah SAW mengatakan hada azka wa'atyabu wa'atharu. Hal ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Ya, hadis riwayat Abu Daud, eh, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yang ditulis di e, buletin At-Tauhid. Namun sebagian para ulama masih menambahkan yaitu kapan seseorang dianjurkan untuk mandi yaitu seseorang yang istihadah. Seseorang yang mengeluarkan darah namun darahnya bukan darah haid, bukan darah nifas, yaitu darah istihadah, darah darah yang rusak. Maka dirinya dianjurkan untuk mandi ketika hendak melakukan sholat duhur dan asar ataupun kemudian juga maghrib dan isya. Artinya seseorang yang istighadah, ya sedang istighadah, maka dia diperintahkan mandi satu kali untuk dua sholat. Ya mandi satu kali untuk dua sholat. Dan caranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW hendaknya seseorang mengakhirkan waktu duhurnya yang penting jangan sampai masuk waktu asar ya misalnya berakhirnya waktu duhur jam 3 maka dia bisa sholat jam setengah 3 ataupun lebih sedikit daripada itu dan didahului dengan mandi sehingga dirinya usai menjalankan sholat duhur tidak selang berapa lama kemudian masuklah waktu asar maka dia pun kemudian sholat asar dengan satu kali mandi itu satu kali mandi untuk duhur dan asar. Atau juga dia malam ya ketika hendak melakukan sholat maghrib misalnya waktu maghrib berakhir jam 7 maka dia setengah 7 mandi kemudian sholat maghrib dan tidak selang berapa lama masuklah waktu isya dan kemudian dia pun sholat isya nah adapun untuk subuh maka dia kemudian mandi bersendirian untuk waktu subuh berarti seorang yang sedang istikhadah ya satu hari disunnahkan untuk mandi sebanyak tiga kali. Satu kali untuk eh, duhur dan asar, satu kali untuk maghrib dan isya, dan satu kali untuk sholat subuh. Kemudian kapan juga seseorang dianjurkan untuk mandi itu ketika seseorang ya habis pingsan ya, seseorang habis pingsan. Didasarkan pada hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu taala dia mengatakan Rasulullah SAW kelihatan sangat merasa berat. Ya, ketika itu dia dalam keadaan pingsan. Nah setelah beliau tersadar maka dia tanya asalan nas apakah manusia sudah sholat? nama maka para sahabat mengatakan la. Belum Rasulullah. Hum yang tadi tadirunaka ya Rasulullah. Mereka semuanya menunggu anda wahai Rasulullah. Fakal maka Rasulullah mengatakan da'uli ma'an fil eh, mikhdabi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka para sahabat untuk menyediakan air bagi Rasulullah SAW. Maka hal itu pun dilakukan oleh para sahabat faghtasala dan kemudian Rasulullah mandi. Summa dahaba liyanu'a fa'ughmi alaihi. Kemudian setelah beliau mandi, dirinya pun kemudian bersiap diri untuk melakukan sholat bersama para sahabatnya Ridwanullah Halim Ajmain. Namun fa'ughmi alaih, tiba-tiba beliau pun pingsan kembali. Sema'afaqo faqola dan tatkala beliau kemudian telah tersadar, dia pun tanya lagi, asolan nasu, apakah manusia sudah sholat? Kalian sudah sholat? Fakulna maka kami pun mengatakan, lah belum Rasulullah, hum yang tadirunaka ya Rasulullah, mereka senantiasa menunggu anda wahai Rasulullah. Fakola li ma'an fil mihdabi. Maka beliau memerintahkan sebagaimana e, peristiwa yang pertama itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menyediakan air dan kemudian beliau pun mandi dengan air tersebut. Dan tatkala usai mandi maka dia pun ingin kemudian melakukan sholat kembali bersama para sahabatnya namun ternyata beliau pun pingsan kembali. Dan setelah sadar maka dia bertanya apakah kalian sudah sholat? Maka para sahabat pun mengatakan belum Rasulullah kami senantiasa menunggu anda. Ini ya dalil tentang ya seseorang yang usai pingsan maka dianjurkan untuk mandi, ya, dianjurkan untuk mandi. Kemudian kapan juga kita dianjurkan untuk mandi yaitu setelah usai e, menguburkan orang musyrik ya setelah usai menguburkan orang musyrik didasarkan pada hadis Abi Talib ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu tatkala beliau datang kepada Nabi dan beliau mengatakan inna Abu Thalib mata. Bahasanya Abu Thalib meninggal wahai Rasulullah itu maksudnya bapak beliau sendiri meninggal wahai Rasulullah. Fakal maka Rasulullah mengatakan idab warihi pergilah dan kuburlah. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib usai mengubur maka beliau pun kembali kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan irtasil mandilah engkau ya mandilah engkau. Jadi seorang yang memandikan jenazah kaum muslimin diperintahkan untuk mandi dan seorang yang usai menguburkan jenazah orang kafir maka diperintahkan untuk mandi. Dan juga kapan seorang dianjurkan untuk mandi yaitu tatkala hendak memasuki kota Mekah. Ya, hendak memasuki kota Mekah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan tidaklah Rasulullah SAW Nah, bahasanya tidaklah beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala huma memasuki kota Mekah kecuali beliau bermalam di eh, di tua, di lembah tua sehingga sampai waktu subuh dan wayak tasil dan sehingga beliau eh, mandi terlebih dahulu. Ya, jadi ketika beliau hendak masuk ke kota Mekah, maka beliau terlebih dahulu bermalam mabit di lembah tua. Dan kemudian pada pagi harinya beliau pun mandi. Sumait hulmat e, Naharun naharon dan beliau masuk kota Mekah di siang hari. Wa yadhkuru 'anil nabi annahu fa'alahu. Dan beliau menyebutkan Ibnu Umar menyebutkan bahasanya hal itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, kemudian terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa eh, ada beberapa kekeliruan seputar mandi. Yang pertama tidak meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi yang disebut dengan mandi secara syar'i maka harus meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan kita maknai mandi dengan kata eh, dengan makna di lingkungan kita. Ya di lingkungan kita orang yang mandi meskipun kepalanya tidak dibasuh maka dikatakan mandi. Yang penting badannya diguyur air. Namun yang dikendaki oleh syariat bahasanya mandi itu harus meratakan e, air ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu seseorang yang dia mandi junub bagi seorang perempuan yang sedang mengikat rambutnya ataupun menggulung e, rambutnya maka tidak wajib untuk melepas untuk melepas e, apa namanya ikatan rambutnya. Kemudian kesalahan yang lain yaitu bahwa Sebagian kaum muslimin ini ketika hendak mandi janabah, mohon maaf ya, mandi seusai uh, eh, haid ataupun nifas, maka kemudian mengumpulkan rambut-rambut yang rontok, uh, yang rontoknya pada saat dia masih dalam keadaan uh, nifas ataupun haid tersebut, mengumpulkan kuku-kuku yang dipotong, dan kemudian ini dibasuh, ini dimandikan. Dan bahwasanya hal ini tidaklah ada contohnya, tidak ada contohnya dan tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kesalahan yang mungkin ada pada diri kita memaknai bahasanya yang namanya keramas itu harus pakai sampo. Ya, bahwa keramas tidak harus pakai sampo. Sampo itu kan alat untuk pembersih. Ya. Sehingga seseorang yang mandi tidak menggunakan sampo, maka tidak mengapa. Ya, mandi tidak harus pakai sampo. Karena tidak ada sampo maka tidak jadi mandi, salah. Ya, tidaklah demikian. Maka mandi janabah tidak harus memakai sampo. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan yang terakhir seseorang ketika hendak mandi harus melafatkan niatnya. Ya ingat bahwasanya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Dan yang disebut niat itu adalah al-qasd yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya. Inilah yang juga tercantum di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Niat itu memiliki e, pengertian itu kehendak keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu. Ya, seperti Anda mau makan, tidak perlu mengatakan saya saat ini mau makan. Anda mau mandi, mengatakan saat ini aku aku e, aku akan mandi. Anda ingin menulis kemudian mengatakan saat ini aku akan menulis dan seterusnya tidak. Dan maka niat itu tidak perlu dilapatkan dalam seluruh ibadah. Dan demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan kajian bedah buletin yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil faidah dari apa yang kita dengarkan dari beliau barusan. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WA di nomor 0823 27275333. Saya di sini pribadi memiliki pertanyaan ya Ustadz. Oh iya, betul. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang menyebabkan dia untuk mandi besar, akan tetapi orang ini belum mengetahui cara-cara yang benar dalam melakukan mandi. Apakah dia hanya sekedar mandi akan tetapi dia punya niat saya ini saya tahu kalau ini menyebabkan saya harus mandi besar lalu saya mandi akan tetapi saya punya niat tapi tata caranya salah mungkin seperti itu saat itu bagaimana hukumnya saat apakah diterima mandinya atau seperti apa Silahkan. baik Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa hawla wa quwata illa billah wa ba'd kalau kemudian e, mandi yang dia lakukan itu tidak memenuhi persyaratan seperti semisal ya, pinginnya pingin mandi besar. Namun tidak meratakan air ke seluruh tubuh, misalnya kepalanya tidak di baso, Ya, berarti ini mandinya tidaklah sah. Mandinya tidaklah sah. Ya, kenapa? Karena mandi besar selain dirinya harus e, niat juga harus meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana kalau orang tadi memang baru belajar dan belum pernah ada orang yang ngasih tahu kepada dirinya? Dan setelah dia belajar dia tahu, "Oh, dulu saya itu berarti salah." Nah, kalau seperti itu dia tahu bahwa dulu itu adalah ternyata salah, maka cukuplah kemudian dia bertaubat kepada Allah memohon ampunan kepada Allah karena kekurang tahuan dirinya pada saat itu ketika hendak melakukan mandi besar. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kesalahannya dan dosanya. Wallahu taala alam.